Sampai kita pada ucapan Ibnu Rajab rahimahullah, "Wa amma 'ala riwayati man rawa Qul amantu billahi fal ma'na azhar." Adapun atas riwayat yang meriwayatkan dengan lafaz qul amantu billah katakan aku beriman pada Allah maka maknanya sangat jelas karena iman yadkhul fihi al-a'mal karena iman termasuk dalam iman adalah amalan-amalan salihah demikian menurut salaf wa man tabi'ahum dan yang mengikuti mereka dari ahlul hadis wa qala Allah azza wa jalla dan Allah azza wa jalla berfirman fastaqim kama umirta ومن تاب معك ولا تطغوا innahu bima ta'maluna basir. Istiqomahlah sebagaimana kau diperintahkan dan juga siapa yang bertaubat bersamamu dan jangan melampaui batas sesungguhnya dia maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Fa'amarahu an yastaqima huwa wa man taba ma'ah. Maka Allah perintahkan kepadanya untuk istiqamah dan juga orang yang bersamanya yang bertaubat bersamanya wa alla yujawizu ma umiru dan agar jangan melampaui batas apa yang mereka diperintahkan wa huwa tughyan dan itulah yang dikatakan tughyan melampaui batas adalah tughyan wa akhbara annahu yasiru atau bi amalih dan Allah kabarkan bahwa Allah Maha melihat amalan mereka muttali'un 'alaiha selalu mengawasi dan melihat amalan mereka. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum." Dalam ayat lain Allah katakan, "Falidzalika fad'u." Maka untuk itulah fad'u, berdoalah. Wastaqim dan istiqomahlah sebagaimana kau diperintahkan. Wala tattabi' ahwa'ahum dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Kali ini disebutkan lawan dari istiqamah adalah mengikuti hawa. Berarti istiqamah adalah tidak mengikuti hawa tapi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Qala Qatadah berkata Qatadah محمد صلى الله alaihi وعلى آله وسلم wasallam يستقيم على ala amrillah. Di sini kata Qatadah, Nabi Muhammad SAW diperintah untuk istiqamah ala amrillah. Istiqamah di atas perintah Allah. Untuk terus menerus di atas perintah. Terus menerus di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. qala Tsauri dan Tsauri berkata, "Ala al-Qur'an." yakni alal Quran. Wanil Hasan maksudnya istiqomah di atas Quran. Al Hasan juga berkata, "Lama nazarat hadil ayah, ketika ayat ini turun, syammara Rasulullah SAW. Syammara adalah menyingsingkan lengan baju. Dan itu tanda kalau orang mau bekerja atau mau siap beramal. Syammara Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW bersiap-siap untuk beramal. Fama ru'iya dahikan. Maka setelah itu tidak lagi terlihat Rasulullah SAW tersenyum. Serius. Allah Ta'ala a'lam. Kharajahu Ibn Abi Hatim. وذكر القشيري وغيره عن بعضهم disebutkan oleh Qushairi dan lainnya dari sebagian mereka anahu ra'an nabiyya bahwa dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami di dalam tidurnya jadi bermimpi Faqala lahu, maka dalam mimpi itu dia berkata, "Ya Rasulullah, qul tashayyabatni Hudun wa akhwatuha." Ya Rasulullah, engkau berkata, "Shayyabatni Hudun wa akhwatuha." Telah membuat rambutku memutih. Surat Hud dan saudara-saudaranya. Fama syayyabaka minha. Aku bertanya dalam mimpiku, apa dalam surat-surat itu yang menyebabkan engkau memutih rambutnya? Dijawab, qauluhu fastaqim kama umir. Di dalam surat itu ada kalimat istiqamahlah sebagaimana kau diperintahkan. Berarti itulah yang terasa berat. Tetapi ini mimpi. Walaupun mimpi seorang alim, tetap mimpi. Wallahu ta'ala a'lam. Tidak bisa jadi hujjah. Wa qala azza wa jalla Qul innama ana بشر مثلكم yuha ilayya. Annama ilahukum ilahun wahid. Fastaqimu ilayhi. واستغفروه. Allah juga berfirman dalam surat Fussilat. Katakan. Innama ana basharun mislukum. Katakan. Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya. Hanya saja diberi wahyu kepadaku annama ilahukum ilahun wahid bahwa ilah kalian adalah ilah yang satu fastaqimu maka istiqomahlah istiqomahlah kepadanya dan minta ampunlah kepadanya Waqad amara Allah Ta'ala biiqamatid din. Berarti di sini Allah perintahkan Rasulnya untuk menegakkan agama dengan kokoh, dengan istiqamah. Umuman, secara umum. Kama qala, sebagaimana Allah juga berfirman, syara'a lakum min ad din ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka والذي أوحينا إليك وما وصينا wa إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا wa la tatafarraqu فيه Lihat ayat ini. Allah berfirman, syara'a lakum. Telah disyariatkan untuk kalian dari agama. Sesuai dengan apa yang diwasiatkan dengannya kepada Nuh dan juga yang kami wasiatkan kepadamu wahai Rasul dan juga apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim wa Musa wa Isa apa itu wasiat kepada Nuh wasiat kepada Rasul wasiat kepada Ibrahim wa Musa wa Isa ini ulul azmi an aqimud dina wa la tatafarraqu fi tegakkan agama dan jangan berpecah belah kalimat aqimu dengan istiqamah مشتق ومشتق من حروف واحد أو من أحرف واحدة kalimat استقامة dan kalimat استقيم atau kalimat أقيم diambil dari kata yang sama diambil dari kata yang sama yaitu koma yang artinya menegakkan akoma akoma berdiri akoma menegakkan istiqamah berupaya untuk selalu tegak sehingga berkait lafaz-lafaz tadi karena biasanya namanya lafaz-lafaz bahasa Arab ada asal katanya dan biasanya asal katanya tiga huruf. Qaf, waw, dan mim. Qoma, yaqumu. Yang kedua, waw bisa berubah jadi alif dan bisa berubah jadi ya karena itu memang huruful illah, huruf cacat. Qala tengahnya alif. Yaqulu tengahnya domah, Ah, wow. Kemudian qila istaqimu muncul ya-nya. Ala kulli hal, maka berkait makna-makna tadi. Artinya tegakkanlah agama dan kokohkanlah terus-menerus jangan sampai lepas, jangan sampai tumbang, jangan sampai belok, jangan sampai berubah. Tegakkan dengan lurus, jangan berubah. Itu Aisyah istiqamah. Ternyata itulah wasiat Allah kepada Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa wa Isa alaihi wa wassalam. An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Hendaklah kalian tegakkan agama dan jangan berpecah belah. Wa amara bi iqamis salah. Juga diperintahkan oleh Allah SWT kepadanya untuk menegakkan salat. Fi ghairi mawdi'in. Tidak di satu tempat saja dari kitabnya. Akhir berkali-kali Kama amara bil istiqamah ala tauhid sebagaimana diperintahkan pula untuk istiqamah di atas tauhid. Fitil kala ayatain. Baik, kalau gitu apa makna istiqamah? Mengandung makna menegakkan, mengandung makna kokoh di dalamnya, mengandung makna sabar menghadapi berbagai macam kejelekan atau gangguan-gangguan fitnah-fitnah. Al istiqamah definisinya hiya sulukus siratal mustaqim وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة استقامة adalah menjalani jalan yang lurus yaitu din yang lurus tanpa ada kebengkokan, tanpa berbelok ke kanan ataupun ke kiri. cuman istiqamah. Menjalani siratul mustaqim tidak berbelok ke kanan dan ke kiri. Wa yashmulu dhalika dan termasuk di dalam istiqamah adalah fi'lu ta'ati kulliha. Termasuk dalam istiqamah adalah melaksanakan seluruh ketaatan. Al-zahirah wal batinah. Yang zahir maupun yang batin. Yang berkait dengan jasad kita ataupun yang berkait dengan hati kita. Semua dikerjakan. Wa tarkal manhiyati kulliha kadalik meninggalkan yang dilarangnya atau larangan-larangan kulliha seluruhnya demikian juga fasarat hadhihi alwasiyatu jami'atan li din kulliha maka jadilah wasiat Rasulullah ini jami'ah mencakup seluruh bagian-bagian agama kulliha seluruhnya mencakup seluruh bagian-bagian agama jadi kalimat yang ringkas tadi Rasulullah katakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Amantu billah, aku beriman pada Allah. Apa makna iman? Ahlu sunnah wal jamaah menyatakan iman itu adalah qaulun wa amal. Qaulun bil lisan wa qaulun bil janan. Amalun bil lisan wa amalun bil qalb wa amalun bil arkan atau diingat, diringkasnya dengan kalimat tiga bahwa iman itu ada tiga di dalamnya yaitu ucapan, perbuatan dan keyakinan. Maka siapa yang hanya di lisannya saja tidak beramal belum beriman dengan sempurna. Siapa yang beramal tanpa ikrar tidak dikatakan muslim. Ikut sholat di sini tapi nggak mau masuk Islam, masih Nasrani, tidak diterima. Berarti harus ada amalan harus ada ucapan. Ucapannya ada, amalannya ada. Tetapi keyakinan tidak ada. Itu munafik. Munafik berpura-pura. Aku masuk Islam. Beramal ikut sholat walaupun malas. Tapi hati tidak yakin. Maka mereka munafik. Sehingga yang namanya iman mencakup tiga perkara. Sehingga katakan aman tu billah semestakin ini jami' mani'. Jami' mani' itu istilah definisi yang paling bagus. Definisi yang paling bagus adalah jami' mana. Jami' artinya mengumpulkan semua anggotanya dan mengeluarkan yang bukan anggotanya. Jami' mengumpulkan, manik menolak. Siapakah antri pondok pesantren Jauh Sunnah? Definisinya didefinisikan. Yang belajar agama, belajar Quran dan Sunnah masih tidak jami' atau masih tidak tidak mania, Jami' dia, memang iya belajar semua. Tapi tidak mania. Kenapa tidak mania? Berarti pondok-pondok lain juga sama. Masih santri ada sunnah juga. Semua yang belajar. Di sana ada belajar. Di pondok ini aja belajar. Salah. Didivisikan lagi. Yang belajar tauhid, belajar sunnah. Di jalan elang raya. Apa cukup? Ternyata ada pondok alusuna juga di sana. Jalan elang raya. Tidak bisa juga. Kurang maniak berarti. Kurang menolak yang bukan. Itu maknanya definisi. Definisi itu harus mengumpulkan semua anggotanya dan harus menolak yang bukan anggotanya. Jami' mana? Kalimat Nabi SAW dengan aman tu billah sumastaqim ini jami' likulli untuk seluruh perkara-perkara agama dan mengeluarkan yang tidak termasuk di dalamnya. Artinya kalau tidak beriman ya tidak masuk. Kalau dia tidak istiqomah juga tidak masuk. Harus dua. Aman tu bila istiqomah. Ternyata aman tu billahnya berkait dengan iman bil lisan, iman bil janan, wa iman bil arkan. Tiga-tiganya. Sedangkan mana istiqomahnya ternyata adalah mentaati seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larang-larangannya dan dalam keadaan seperti itu terus sampai mati. Itu baru istiqomah namanya. Kalau sekian tahun saja terus berhenti, bukan istiqomah. Harus sampai mamat, sampai matinya. Wa fi qawlihi azza wa jal, dan dalam ucapan Allah azza wa jalla, fastaqimu ilaihi. Ini isyarah. Ila annahu la budda min taqsir fil istiqamah al-ma'mur bihi. Perhatikan, perintah fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqamahlah dan minta ampunlah. Kenapa diiringkan perintah istiqamah dengan perintah minta ampun? Kata Ibn Rajab, ini isyarat. Bahwa manusia mesti punya kekurangan. Istiqomahlah, berusahalah. Tapi kalau nggak bisa, cepat-cepat istiqomah, cepat-cepat istighfar. Astagfiru. Labudda min taksirin fil istiqomah. Pasti ada kekurangan dalam istiqomah. Al-ma'mur biha. Yang diperintahkan. Fayujbaru dalika bil istighfar. Maka diimbangi dengan istighfar. Ditutup, ditambal dengan istighfar kekurangan-kekurangannya. Al-muqtadi littaubati war rujuk. Yang namanya istighfar tentunya konsekuensinya dia bertaubat, dia rujuk kembali pada istiqomah. Dia berupaya untuk di atas ketaatan. Tiba-tiba tergelincir. Wah, saya kurang istiqomah. Astagfirullah. Istighfar, kemudian kembali lagi istiqomah. Terus begitu. Dan berharaplah supaya husnul khatimah ketika datang kematian dalam keadaan di atas hak, di atas ketaatan. Qala rahimahullah, fahuwa kaqaulin Nabi li Mu'ad. Maka ini sama dengan ucapan Nabi kepada Mu'ad. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan untuk menghapusnya Waqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nasa lan yutiqu al-istiqamah. Dan Nabi sudah mengkhabarkan bahwa manusia enggak akan mampu istiqamah. hakal istiqamah. Yang benar-benar istiqamah. Enggak akan mampu manusia. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan Ibnu Majah dari hadis Tauban dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau bersabda istaqimu walan tuhsu. Wa'lamu anna khaira amalikum as-salah. Wa la 'ala al-wudu'i illa mu'min. Kata Nabi, istiqamahlah kalian. Dan kalian tidak akan mampu atau tidak akan mencapai. Beramal, beramal dan sesungguhnya amalan yang terbaik adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min dan tidak ada seorang yang menjaga wudu kecuali orang mukmin. Dalam riwayat Imam Ahmad Rasulullah bersabda saddidu wa qaribu wala la 'ala 'alal wudu'i illa al-mu'min. Hadis sahih saddidu wa qaribu. Saddidu berlurus-luruslah Qaribu mendekatlah. Kenapa disebut mendekatlah? Karena Allah tahu dan Nabi diberitahu bahwa manusia mesti punya kekurangan-kekurangan, nggak akan mampu mencapai kesempurnaan. Kalau kesempurnaan di sini, qaribu, yang mendekatlah ke sana. Berusaha semampu kalian. Ada yang sampai sini, ada yang sampai sini, ada yang sampai sini, ada yang sampai sini, ada yang hampir sampai. ribu mendekatlah. Sehingga tidak ada kata putus asa karena tidak bisa, kemudian berkata, ah percuma, saya nggak akan mampu. Kemudian tidak berusaha. Ini yang jelek. Kalau yang berusaha, ternyata dia hanya mendekat saja, itu sudah makjur, sudah mendapat pahala, sudah mendapatkan balasan. Ala niyah, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Kekurangan-kekurangannya, minta ampun pada Allah segera. Dan kemudian bertaubatlah. Dan bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau Wal muqarabah makna muqarabah atau wal maqasid. Wa fi sahihain bahkan dalam dua kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi bersabda saddidu wa qaribu dalam Bukhari dan Muslim. Saddidu berlurus-luruslah. Tapi kemudian diiringi dengan kalimat qaribu dan mendekatlah. Karena beliau tahu dari Allah bahwa kalian nggak akan bisa lurus yang selurus-lurusnya. Pasti akan ada tergelincirnya. Fasadadu huwa haqiqatul istiqamah. Maka sadad adalah haqiqatul istiqamah. Itu sadad. Lurus yang hakikat istiqamah itu sajidu. Sadad. Wa huwa al-isaba fi jami'il aqwali wal a'mali wal maqasid yaitu ketepatan dalam seluruh ucapannya, dalam seluruh perbuatannya, dan seluruh niat-niatnya. Masya Allah. Dalam seluruh amalan lisan, dalam seluruh amalan anggota badan, dan dalam seluruh amalan hati. Maqasid amalan hati. Karena kosot itu di hati. Tujuan-tujuannya apa? Niat-niatnya. Kalau orang ucapannya semua tepat dengan sunnah, dengan ajaran Islam Amalannya semua cocok dengan amalan Islam. Dan niat-niatnya pun benar, lurus, ikhlas. Ada? Ya Rasulullah SAW. Kalladhi yarmi ila gharadin fayusibuhu. Sebagaimana orang yang sedang melempar anak panah atau menembakkan senjatanya ke sasaran. Lingkaran besar sampai lingkaran terkecil tepat mengenai titik yang paling tengahnya. Itu dalam bahasa Arab asaba. Asab. <clears throat> Dan itu dikatakan sedid. Pakai sin biasa. Tanpa titik. <clears throat> Masya Allah. Ramian sedida. Lemparan yang lepas. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan sadidu, yakni berupaya untuk tepat, untuk cocok amalannya, perbuatannya, semuanya cocok dengan perintah Allah dan Rasulnya. Waqad amara Nabi Aliyan an yas'al Allah Azza wa jalla as-sadad wal huda. Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk berdoa dengan kalimat meminta sadad wal huda, meminta kelurusan, ketepatan dan meminta huda, bimbingan hidayah. Qala lahu Nabi berkata, "Udkur bis sadadi tasdidaka sahma wa bil huda hidayataka tariq." Ingatlah ketika kau minta sadid, minta kelurusan, ingatlah ketepatan engkau ketika memanah. as anak panah. Wabil huda dan meminta bimbingan hidayah, ingatlah apa yang kau biasa kenali hidayah di jalan atau hidayah ketika kamu di jalan? Apa bahasanya kalau hidayah di jalan? Rambu-rambu. Atau alamat ya. Ini kesini, kesini, kesini, kesini, sampai. Nah engkau berjalan dalam keadaan tidak memiliki petanya, tidak memiliki bimbingannya jatuh sesat pasti harus tahu alamatnya di mana jalannya jalan apa arahnya kemana beloknya kemana ila akhir GPS terbimbing dia itu hidayah ketika bicara ya Allah sadidna luruskan kami kamu ingat-ingat ketika kamu mana berusaha untuk pas ketika tepat, nah itu berarti sedih. Dorbun ya. <coughs> sedih atau ramyun sedih. Lemparan yang tepat. Ya. Nah ketika kita mau beramal, pernahkah kita berpikir tepat atau tidak tepat? Pernahkah kita berpikir ini terbimbing atau tidak terbimbing? Barakallahu fiikum. Kalau apa yang jelas, adan langsung berangkat ke masjid itu sudah jelas. Dan itu isobah, tepat. Ya. Seringkali ada perkara-perkara yang sulit dan rumit. Saya harus bersikap bagaimana ini sekarang? Antara ini dengan itu kok mirip. Kalau ke sini saya nggak dapatkan ini. Kalau ke sini saya nggak dapatkan itu. Disinilah letaknya. Kapan kita meminta pada Allah as-sadad ketepatan. Sehingga mereka para ulama diajak amalan soleh bukan diajak jelek, diajak amalan soleh berzikir. Sebentar. Diajak mengantarkan jenazah. Terus jalan, ayo, kita berangkat. Muridnya tanya di jalan, tadi kau berpikir tentang apa ketika berangkat? Aku menghitung. Aku berangkat mengamalkan soleh, aku meninggalkan amalan soleh. Di rumah, Ada ini, ada ini, ada yang sama-sama bahas, mencari ini, mencari ini, segala macam Aku bandingkan bagaimana. Untuk mencari ketepatan. Dan itu butuh ilmu. Itu butuh ilmu. Sehingga jangan sampai ada seseorang yang sibuk dengan salat sunnahnya yang khusyuk dalam keadaan talim sudah dimulai. Salah ngitung dia. Dia merasa sedang, sedang ibadah. Tapi salah ngitung dia. Kalau kamu duduk mendengarkan ta'lim itu, itu pahala yang jauh lebih tinggi daripada salat sunnah. Ya beda kalau salat wajib. Kalau salat sunnah, jauh talabul ilmi adalah afdal min kulli afdal dari seluruh perkara-perkara nafilah. Perkara-perkara nafilah yang paling afdal adalah talabul ilmi. di disinilah kita meminta ketepatan. Seperti kalau kita memanah pengen tepat. Demikian pula ketika kita berjalan pengen tahu jalannya, alamatnya kemana supaya tidak tersesat. Demikian pula ketika kita beramal, ibadah, kita harus tepat dan kita harus terbimbing arahnya kemana. Wal muqarabah, adapun makna muqarabah, an yusiba ma qaruba minal gharab. Adapun muqarabah adalah apa yang mendekati tujuan atau apa yang mendekati sasaran. Kembali kepada panahan tadi, ada lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil sampai titik di tengah. Kalau mengenai tengahnya itu disuruh. Sadidu, sadidu. Kalau tidak bisa, nggak bisa tepat. Kamu diduga nggak akan bisa. Untuk sampai tepat sekali nggak akan bisa. Mungkin kurang dua mili, kurang untuk tiga mili ke atas sedikit, terus sedikit. Yang penting mendekati. Itu maknanya. Yang penting mendekati al-gharab, mendekati sasaran. Jangan sampai papannya aja nggak kena sama sekali arahkan ke situ kalaupun tidak tepat kamu sudah berusaha kalaupun tidak tepat kamu sudah berusaha ada makna karibu. an yusiba ma qaruba al gharab kalau mengenai apa yang dekat dari sasaran di dalam yusibul gharad nafsa kalau tidak bisa mengenai sasarannya itu sendiri maka paling tidak mendekati sasaran Walakin bisyart an yakuna musammiman ala qasdis sadad. Tetapi dengan syarat harus meniatkan kesasaran. Dengan syarat harus meniatkan kesasaran. Artinya harus tepat, berupaya harus tepat. Isabatul gharad mengenai sasarannya. Fatakunu muqarabatuhu an ghairi amdin, maka muqarabah tadi bukan disengaja. Inilah Barakallahu fikum. Allah tahu dan Rasulullah SAW diberitahu bahwa manusia nggak akan bisa istiqomah dengan sempurna. Maka perintahnya tetap istiqomah. Istiqomahlah kalian, istiqomahlah kalian. Kemudian ketika diduga mereka nggak akan mampu, maka dikatakan dan minta ampunlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah berusaha, tapi ternyata tidak bisa. Minta ampunlah kepada. Allah. Istighfarlah pada Allah SWT, bertaubat, menyesali perbuatanmu yang salah, dan kemudian kembali istiqomah lagi. Istiqomah lagi. Tergelincir lagi, taubat lagi, istighfar lagi, berupaya lagi. Maka yang dinilai oleh Allah SWT adalah niat. Innamal a'malu bin niat. Niatnya apa? Niatnya isabatul hak Niatnya mengenai sasaran. Niatnya ingin lurus, niatnya ingin selamat tanpa ada ketergelinciran. Tapi kalau ternyata tergelincir, berarti an ghairi amdin, tidak disengaja. Wa yadullu alaihi qaulun nabi. Dan ditunjukkan pula oleh ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Al-Hakam Ibn Hazan Al-Kulafi. Beliau berkata, "Ayuhan nas, innakum lan ta'malu aw lan tutiqu kullama amartukum." Wahai manusia, kalian gak akan bisa mengamalkan atau gak akan mampu mengamalkan seluruh yang aku perintahkan. Walakin sadidu wa abshiru. Tetapi hendaklah kalian berupaya untuk lurus. Wa abshiru. Dan bergembiralah. Wal mana? Maknanya adalah. Waqsidut tasdida wal isabah wal istiqamah Mana ucapan Nabi ini? Kalian gak akan sanggup, kalian gak akan bisa. Tetapi sadidu ay uqsudut tasdid. Berupayalah untuk tetap tepat di atas kebenaran. Berupayalah untuk isabah mengenai apa yang diperintahkan. Wal istiqamah. Berupayalah untuk terus istiqamah. فإنهم لو سددوا في العمل كله lakanu qad fa'alu ma umiru bihi kullih. Karena sungguhnya mereka kalau berlurus-lurus dalam amalan seluruhnya atau tepat dalam amalan seluruhnya, maka niscaya mereka telah mengamalkan semua yang diperintahkan. Kalau kita tepat dengan perintah Allah, tepat dengan aturan syariat, berarti engkau telah melaksanakan seluruh perintah Allah. Masya Allah. Fa'aslul istiqamati istiqamatul qalbi. Inti dari istiqamah adalah istiqamah hati. <clears throat> ala tauhid di atas tauhid Fama fassara Abu Bakr Siddiq wa ghairuhu sebagaimana ditafsirkan oleh Abu Bakar Siddiq dan lainnya inna innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu Beliau menafsirkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bi annahum lam yaltafitu ila ghairihi bahwa mereka tidak menengok pada selain Allah hanya kepada Allah. Berharapnya, berdoanya hanya pada Allah. Famata al qalbu ala ma'rifatillah, kapan seseorang istiqamah di atas pengenalan pada Allah, wa ala khasyati di atas kehusyuan pada Allah, wa ijlalihi dalam mengagungkan Allah, wa muhabbatihi wa mahabbatihi dalam e, rasa cintanya pada Allah dan rasa takutnya pada Allah, wa iradatihi wa rajaihi dan menghendakinya dan berharap kepadanya dan berdoa kepadanya dan bertawakal kepadanya dan berpaling dari yang selainnya, maka niscaya istiqamatil jawarih, anggota badannya pun akan istiqamah. Karena intinya pada hati. Kalau intinya al hatinya mengagungkan Allah, takut pada Allah, berharap pada Allah. Apakah mungkin tangannya akan bermaksiat? Apakah mungkin kakinya akan berjalan ke maksiat? Apakah mungkin matanya akan melihat yang maksiat? Apakah mungkin telinganya? Tidak mungkin. Karena hatinya punya rasa takut pada Allah Ta'ala. Karena hatinya hanya berharap pada Allah Ta'ala. Karena hatinya dipenuhi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'innal qalba huwa malikul Karena hati ini merupakan rajanya, penguasa dari seluruh anggota badan. Wahia junuduhu. Adapun anggota badan adalah tentaranya. Faidah istiqam al-malik. Kalau rajanya istiqamah. Lurus. Istiqamat junuduhu wa ri'ayatuhu. Akan istiqamah pula tentaranya. Akan istiqamah pula rakyatnya. Kalau penguasanya lurus. Apa kata kata Arab? Anas ala dini mulukihim. Manusia itu mengikuti agama rajanya. Manusia itu mengikuti dini mulukihim Dinnya baik, rakyatnya baik. Penguasa jelek, rakyatnya jelek. Penguasanya demikian, rakyat akan ikut demikian. Sedangkan al-qalbu hati ini merupakan maliknya, rajanya, penguasanya. Kalau dia baik, akan baik seluruh tubuhnya. وكذلك فسره وفسر قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا luruskanlah wajahmu untuk agama ini Hanif juga maknanya lurus. Biikhlasil qasdi lillah. Dengan mengikhlaskan tujuan untuk Allah. Wa iradatihi wahdah la syarikalah. Dengan menghendaki Allah saja tidak sekutu baginya. Ida saluhat saluhal jasadu kullu wa ida fasadat fasadal jasadu kullu. Maka inti dari istiqamah adalah istiqamah qalbi ala tawfid. وأعظم ما يراعي استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان dan yang paling besar untuk diperhatikan agar istiqamah setelah hati adalah lisan lidah apa yang kau nasihatkan padaku ya Rasulullah kufa alaika hada ha. Hmm. apa terus setelah itu jaga ini itu setelah apa? Setelah kalimat istiqamah. Ya Rasulullah, apa yang harus apa yang engkau perintahkan pada kami? Aman kul aman billah Kemudian apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku hindari? Nah, tidak. Fa'inahu turjuman al-qalbi wal mu'abbir anhu. Karena lidah itu adalah penterjemah apa yang ada dalam hati. Juru bicaranya hati. Jubir. Hatinya begini, keluar di mulutnya. Hatinya suka, keluar kata-kata suka. Hatinya benci, keluar kata-kata yang jelek. Gak senang. Sehingga walaupun mereka menyembunyikan dalam hati kebencian, kedengkian dan sebagainya, biasanya tergelincir lidahnya. Begitu ada orang, oh si pulang alhamdulillah gini gini gini. Ah, ini? Kaget orang tadi. Kita semua gembira kok dia nggak gembira. Oh ternyata ada kebencian pada orang tersebut. Ini barakallahu fikum mutarjim, turjuman al-qalb, jubirnya hati. Kadang-kadang hanya isyarat saja sudah dipaham. <clears throat> kita berita gembira tentang saudara kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, dia mengucapkan kalimat yang seakan-akan tidak senang. Emang kenapa? kalau dia dapat kalau dia begini kalau dia begitu artinya saya nggak ikut senang tuh apa ini berarti hatinya memang memiliki sesuatu tidak suka pada orang tersebut <coughs> Qala walihada Lama amar Nabi SAW bil istiqamah wasahu ba'da dhalika bihati lisanih. Oleh karena itu ketika Nabi menasihatkan untuk istiqamah, setelah itu langsung beliau perintahkan untuk menjaga lidah. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh kata Nabi tidak akan lurus iman seorang hamba hingga lurus hatinya enggak lurus iman seseorang hingga lurus hatinya Walayastaqimu qalbu dan hatinya enggak akan lurus hingga lurus lidahnya. Wa fi Tirmidzi dari Abi Sa'id al-Khudri secara marfu dan mauquf. Qala idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kulliha tukaffiru al-lisan. Fataqulu ittaqillah fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajta i'wajajna setiap pagi, seorang anak Adam, anggota badannya seluruhnya menyalahkan lidah atau berpesan pada lidah. Ittaqillah fina. Bertakwalah kepada Allah engkau terhadap kami. Fa inna manahnu bika. Kami ini tergantung kamu. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau engkau lurus, kami pun lurus. Kalau engkau bengkok, kami akan ikut bengkok. Jadi anggota badan ini berpesan kepada lidahnya agar dia lurus, jangan sampai bengkok. bin azakumullah disebutkan riwayat Tirmidzi wa Ibnu Mubarak dalam az zuhd dan juga Ibnu Abi Dunya dalam As-Samad rajjah Tirmidzi waqfuhu tabi Tirmidzi menganggap yang lebih rajih adalah mauquf tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم